Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil Para sepuh, sesepuh, pini sepuh para kiai khususnya kiai Ainun Najib dan kiai Muzamil jadi Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, kalau kiai itu kiai beneran, dia tidak mau disebut kiai. <laughs> kalau tidak begitu kiai ya mau disebut itu teman. <coughs> Ini tadi eh, Cak Nun berusaha mendatangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya rawuh betul. Minimal dalam kalbu-kalbu kita. Sebab menurut Al-Quran itu Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama di tengah-tengah kaum itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu Abu Jahal meskipun minta supaya disiksa ngeledek sama kancing Nabi Muhammad ini kamu kok ngancam-ngancam terus ada siksa Tuhan itu mana saya kok sampai ngiler nunggu siksanya Gusti Allah kok nggak datang-datang tidak datang karena Abu Jahal masih di Mekah dan di Mekah masih ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Tuhan tidak akan menyiksa suatu kaum selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah ketika Nabi Muhammad ke Medina, Abu Jahal datang ke Medina. Di situ sudah mulai dihajar. Orang yang gengsinya sangat tinggi, Abu Jahal itu matinya di tangan Abdullah bin Mas'ud. Orang yang kecil sekali. Sangat terhina matinya. Dihukum oleh Allah Ta'ala. Nah, kira-kira Cak Nun berusaha mendatangkan Rasulullah di tengah-tengah kita karena beliau ketakutan. beliau ketakutan jangan-jangan Tuhan ini akan menurunkan siksa ke bangsa Indonesia. Jadi orang-orang yang terlalu banyak mikir Indonesia seperti Cak Nun ini itu Rasulullah selalu ketakutan tuh pesimis ngeri bagaimana kita nggak ngeri setiap saat kita disuguhi tontonan-tontonan kebodohan-kebodohan yang bangga bodoh kok bangga itu kan sudah nemen itu jahiliyah tapi bangga Sampai ada yang ngeluh di depan saya. Ya, saya ini, Gus, kalau lihat televisi itu pening kepala saya, ngeluh saya ini. Itu TV-nya siapa saya bilang? Ya TV saya. Lu kamu TV-TV sendiri kok bikin ngeluh kok tendang saja sudah TV-nya itu. <laughs> ini kita itu sama TV aja kalah. Gimana mau jadi khalifah? bulat balik tak bilang khalifah kita ini khalifah, khalifah. Khalifah mbak TV tuku-tuku dewe orang wani yuk, Jadwal diatur sama televisi. Jam segini sudah tidur. Soalnya nanti malam ada Liga Itali, Dulu agenda diatur sama televisi. Kan kita sering mendengarkan daknung kita ini khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Tapi kita tak potongan sama sekali. Kan? Jadi wakil Gusti Allah gak potongan belas. kalau televisi kalah, kalau sapi salah, kalau truk salah, kalah, kalah itu ada kaji kaji entah sudah berapa kali itu tengah wengi jam 2 katokan cekak yang perapatan si kamu kenapa ya jam sekian nggak bisa tidur habis tahajud bagaimana enggak Gus ini truk saya belum pulang satu ya enggak ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah berbicara tentang truk. saya itu teringat kemarin-kemarin itu ada truk yang bilang pilih enak zaman gue ya saya jawab ya tentu saja tombah mbah mau dulu Soehartonya cuma sampean tol, sekarang semua orang Soeharto. kira tidak yang ngasani Pak Harto ngasani kancing Nabi aja jadi kancing Nabi itu yang pemimpin agung kita yang kita usahakan untuk datang ke kalbu kita itu itu tadi disebutkan oleh anda sekalian lakot aku rasulun min anfusikum azizun alaihima itu pemberian Allah Ta'ala tentang Rasulullah sebagai pemimpin sebagai pribadi itu yang disebutkan apa hulukun azim hulukun azim itu apa sama sama wa inna kala ala hulukun azim kanjeng nabi itu ini saya sering omongkan kepada kawan-kawan karena ini penting untuk Indonesia yang kata beliau ini sudah medeni wong itu. Jadi kanjeng Nabi itu yang pertama-tama dapat wahyu dari Allah itu kanjeng nabi Jadi perintah Allah yang pertama kali melaksanakan itu kanjeng Nabi. Itu ada periode hati. Jadi wahyu Allah datang ke hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu periode hati dari hati Rasulullah lalu dilaksanakan dalam amalia. Jadi kalau Allah memerintahkan akimi sholat, sholatlah. Maka yang pertama kali sholat adalah Rasulullah. Disuruh haji, kanjeng dulu yang melaksanakan haji. Suruh memuliakan istri, Rasulullah yang pertama kali memuliakan istri. Menyuruh menghormati orang tua, Rasulullah yang pertama kali menghormati orang tua. Menyuruh menyayangi yang muda, Rasulullah pertama kali menyayangi yang muda. Suruh menghormati tamu, Rasulullah pertama kali menghormati tamu. Disuruh untuk menghargai tetangga, Rasulullah yang pertama menghargai tetangga. Demikian seterusnya. Makanya ada ketika Rasulullah sudah sholat, baru ngajak orang selalu kamar muni usalli salatlah kayak aku jadi orang kepenak oh begitu itu salat itu nah kalau saya ngajak sampean salat saya sendiri nggak salat saya kan repot itu dari contoh salatlah kayak kayak kayak siapa saya nggak salat no. kayak Cak Nun tuh oh, wah jauh sekali dari Jogja haji juga begitu kuzu manasikakum kuzu sih manasikakum dan seterusnya semuanya Rasulullah yang menjadi ini jadi saya bayangkan dulu kalau saya sampai bayangkan kalau saya ditakdirkan Allah hidup zaman kanjeng Nabi gitu enak sekali tidak perlu baca Quran tidak perlu tinggal lihat kanjeng Nabi aja wong Quran sudah ada Quran berjalan Mau bergaul, lihat kancing Nabi. Mau bersaudara, lihat kancing Nabi. Mau bertetangga, lihat kancing Nabi. Mau apa-apa, lihat kancing Nabi aja. Alangkah enaknya pikir saya. Tapi kemudian pikiran saya balik juga. Kalau saya ditakdirkan Tuhan hidup zaman kancing Nabi, iya kalau ikut kancing Nabi. kalau ikut Abu Jahal payah. Jadi mendingan sekarang lah hidup di zaman akhir tapi masih ikut kanjeng Nabi. Ketika kanjeng Nabi masih hidup, ada sudah ada yang bertanya, kanjeng Nabi, katanya kanjeng Nabi itu manusia biasa, iya. Kalau begitu kan kanjeng Nabi juga nanti akan meninggal juga, iya. Nah kalau kanjeng Nabi nanti wafat, lalu kami ini berpedoman pada siapa? Itu ada Abu Bakar, ada Umar. Nah, Abu Bakar dan Umar kan manusia juga. Kalau wafat gimana? Itu sahabat sahabat itu banyak sekali. Ashabi kan nujum biayihi muktadaitum ihtadaitum. Ikuti mereka. Kalau sahabat-sahabat ini men <laughs> wafat semua, itu terus akhirnya sampai al ulama warasatul ambil. Tapi terus kesini terus kesini ini ulama itu terus seperti ya akhirnya seperti majelis ulama lah. Kalau kancing Nabi ngajak mendidik orang metodenya melalui beliau dulu. Beliau dulu. Nah ini yang katanya penerusnya Rasulullah, penerusnya Nabi tidak begitu. Ya adalah ya satu dua saja yang begitu. Tapi kebanyakan tidak begitu. Menganjurkan rukun, dia sendiri provokator. Menganjurkan untuk lomo, dia sendiri medit. Kalau dia menganjurkan ke barat, dia tengok-tengok, itu sudah lumayan ini enggak. Dia ngajukan ke barat, dia ke timur. Ngeluh orang yang diajak itu. Dan tidaklah kesana Gusti Allah itu yang menggunakan metodenya Rasulullah itu kok Pak Harto. Pak Harto itu kalau mengajak mendidik itu dicontoni dirinya sendiri. Bangsa Indonesia diajak kaya, dicontoni. Akibatnya apa? Akibatnya semua orang Indonesia ini seneng sugih kabeh. Pengen dulu. Gitu. Sekarang ini orang yang paling terhormat di Indonesia ini adalah orang yang punya duit. Dia bisa ngatur hakim, bisa ngatur polisi, bisa ngatur siapa saja. Paling terhormat. Tidak punya duit seperti sampean. Ya gini kok itu loh. Tentang lantung ada karuan tenan. Itu bayangkan pendidikan 32 tahun yang mimpin pakai metodenya Rasulullah. Bagaimana? Kalau menurut pesantren itu ada ilmu yang namanya malakah. Malakah itu sudah balung sungsum misalnya santri atau kiai yang sudah malaka ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab. Bukan bahasa Arab itu kalau ja'a zaitun. Kalau itu zaitan. Kalau marah itu bisa hidin Itu ada kaidahnya, ada baiknya di alfiah segala macam. Sampai mengatakan ja'a zaitan. Saya bisa menyalahkan tanpa saya menunjukkan dalilnya. Sekarang kan usumnya orang tanya dalil. Karena banyak ustadz tanya rasanya. <laughs> Sisik dalil, dalilnya apa? Sore apa enggak gitu. Lo ya sudah malakah kok tanyai dalil. Ja'a Zaidan salah. Dalilnya apa? Enggak usah dalil-dalilan. Di telingaku enggak enak. Ini yang namanya malakah itu kita semua ini karena dididik Pak Harto 32 tahun dengan metode Rasulullah maka kita senang dunia itu senang materi itu senang duit itu otomatis sudah malaka tidak usah mikir barang kalau duit wah ngono iya. bahwa sugih lah itu ya sikile majuan segala tidak dipikir lu sampai tahu modin nggak modin itu akronim dari imamuddin Imam imam Imamuddin. Imamuddin, Imamuddin, Imamuddin dari Muddin. Imamuddin itu imamnya, pemimpinnya agama di desa itu namanya Muddin. Itu saja di bawah sadarnya itu enggak. Kalau diundang tahlilan ke orang yang kaya, itu tahlilnya sampai seribu. Iya, oh, sampai seribu. Tapi kalau yang mengundang kok marah terus langsung dungo, banyak atina fid dunia hasanah aku akhirati hasanah di qina sudah. Itu tidak mikir, ya sudah langsung begitu. Ini akar masalah. Akar masalah. Makanya saya dimana mana-mana, mari kita lawan seperti sampai ini. Hidup sederhana. Ini contoh-contohnya orang sederhana-sederhana. Oh ini kiai potongan ini, ini ya. selama 11 ini. Rodok kantor saya sedikit lah. nunggu begini terus. Wajar sudah punya santri sampai Belanda, Amerika, sekarang kawan ini. Wabeh uang kenal di ini, jendral-jendral segala macam kenal Cak Nun dan apa-apa mesti dirasani sama penggede-penggede. Ini Cak Nun dengar pakai ini. Kira-kira akan reaksi apa enggak? kalau akan reaksi kita dekati dulu aja pun nggak tahu tapi pak nggak tahu Om Jombang yang akal ya ke. Jadi ini akar masalahnya ini kita itu terlalu berlebihan. Anda kalau membaca al quran Karim atau menilik sunnah Rasul, itu tidak boleh berlebihan. Senang dunia ya senang, tapi jangan berlebihan. Dalam bahasa kita sakmadio, sederhana saja. Sekarang ada yang usulkan saya supaya kalau dakwah ngajak zuhud nah sampai ini ketinggalan zaman orang lagi suka-sukanya bondo kok dijak zuhud itu ini ya, sebobor gak payu gitu aja paling jauh ya sederhana aja di Al-Quran sampai jangan saya sudah lama nggak pernah dalil itu kulu wasabu walatus ribu. Dalam soal makan, tidak boleh berlebihan. Orang yang tidak boleh la taj'al yadaka datang unika wala tubha ah, kulal pasti. Jadi dalam soal apa namanya harta itu kita tidak boleh terlalu bakil, tidak, tapi tidak boleh terlalu boros. Apalagi itu yang semuanya itu menyuruh kita supaya jangan berlebih-lebihan. Akibatnya sudah jelas itu Pak lihat. Orang saking senangnya bondo itu sampai dia lupa bondo itu untuk apa. Hanya suka tak. Itu yang koruptor-koruptor itu kan makan sudah, minum sudah cukup, tidur sudah istri kadang-kadang lebih dari dua. Ini cukup semua. Lu kok bisa? Nyolong bandar di rakyat itu biar. Itu karena senang. Sekarang semua orang khawatir kabeh. Ada yang apa wakil kita itu eh, kon makili kondangan Berkata di gawa dewi, padahal ongkos nekani kondangan kini sing bayar di pangan dewi orang kondok ini wakil sampean semua itu itu karena seneng Anjing Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ya Allah ini kalau betul-betul datang ini senang sama sampean itu di Indonesia kok masih ada orang yang potongannya <laughs> sederhana begini apa itu ya di Jakarta tidak ada orang sederhana sudah tidak ada berlebih-lebihan semua sekarang orang pada takut orang yang seperti tidak Nun tidak khawatir semua ada yang sampai menganggap bahwa besok lagi ini kiamat ada yang sampai begitu saya bilang oh, sudah kelewat atau kiamat toh. tahun 2012 sudah kiamat sudah Nah ini dikiranya apa ini? Sekarang ini kiamat sudah. Sudah kiamat. Yang membuat saya masih optimis itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Berjuang itu pertama kali sendirian. Sendirian. Nah sekarang Cak Nung eh, sampai sokong sekian banyaknya. Eh, dari Tegal, Boyolali, ya, segala macam. Ya. Kan aku sendirian. Baru istrinya, baru kawannya. Jadi kalau lihat itu, saya masih optimis lah masa bergajulan kabeh lah mosok gak ono sing isih mudah-mudahan yang baik itu yang menjadi tumbal yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kanjeng Rasul saya kadang-kadang ya, ini ramalannya Kanjeng Nabi itu akan ke, sudah datang apa belum Sabda beliau badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang asing sendiri sendirian Kanjeng Nabi sendiri Sendirian. Orang semua tidak bisa dipercaya, yang bisa dipercaya cuma kanjeng Nabi dok. Sampai dijuluki Al-Amin. Kata beliau, Islam ini mulai dari asing dan akan kembali asing lagi. Kalau kita lihat sekarang ini, saya kira kok, kok delok redaksinya tadi loh, belum datang itu masa menjadi asing lagi itu. Karena sekarang wah pengajian di mana-mana. Haji saja sampai nunggu 17 tahun, 20 tahun. Orang bikin masjid kayak balapan aja. Saya juga nggak tahu kenapa orang pada senang bikin masjid itu. Kadang-kadang saya curiga, jangan-jangan ini orang pengen nyogok Gusti Allah ini saya bikinkan rumah ya Allah tapi saya jangan dicatatlah kelakuanku itu masjid banyak sekali pengajian banyak sekali orang umrah setiap hari setiap hari umrah nggak tahu umrah betul apa belanja karena sekarang Mekah itu sudah kayak Las Vegas iya sampai di sana mau bahwa sekarang pakai itu apa namanya yang bisa jalan sendiri itu ini yang bukan eskalator, itu kan mall ini kan yang seperti kendaraan untuk jalan sendiri itu Itu sekarang udah banyak kan kiri kanan itu oh, hotel hotel termasuk hotelnya Paris Hilton ada di situ Luar biasa. Orang ke sana itu segep itu karena bisa di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Maksudnya begitu maksudnya. Bisa shopping, saya lihat mall, enggak terus wap, shopping toh, Sekarang enggak, enggak khusuk belas toh apa itu. Nah, karena baru terus, tuh, Gus Gus, foto Gus, foto. Iya rusak. Tapi tidak dibanding di sana sana kita masih lumayan ini, masih lumayan. Dunia masih lumayan di Indonesia ini. Meskipun di sini juga banyak yang kepengen seperti di Timur Tengah itu ada mereka diharani timur tengah pokoknya pokok mereka kanjeng nabi dari sana ya apa yang dari sana ya mesti api jangan kalau sampai di Mekah itu oh, orang nggak bisa tawaf nggak bisa khusuk sama sekali di Madinah itu nggak bisa soal kanjeng Nabi khusuk nggak bisa saking banyaknya jadi kalau lihat ini itu ramalan kanjeng Nabi akan asing tadi belum masih ramai enggak kayak gitu Tapi kalau dilihat dari segi nilai itu sudah asing sekali. Sampai sekarang jujur itu sendirian, terasing kesepian. Aku kok jujur sendiri ini gimana? Itu sampai bawah kanan kiri. Saya nangis ketika ada seorang buruh nelayan itu. Dia bawa kapalnya juragan sama kawan-kawannya cari ikan. Nanti hasilnya disetorkan juragan. Sebelum disetorkan juragan, dilongi dulu dibagi. Dia tanya sama saya, kalau saya tidak mau nerima, saya dimusuhi kawan-kawan. Kalau saya terima, ini jelas tidak boleh menurut agama. Gimana? bisa jawab. Ini ada orang kaya haji setiap tahun. Dari haji setiap tahun sebelum dikasih batasan tidak boleh anu itu harus antri itu itu setiap tahun setelah tidak ada batasan itu, umroh setiap saat. Berarti kaya kaya sekali. Haji ini kaya sekali. Bikin masjid tiap kampung bikinkan. Tapi sama buruhnya itu luar biasa memeras itu buruhnya itu digaji sedikit tapi disuruh kerja banyak sekali makanya dia kaya dia bisa itikaf mulai subuh sampai duhur tapi buruhnya gak bisa jamaah sama sekali karena suruh kerja terus ini kajin di sini saya punya kawan di Jogja ini orangnya baik sekali dengan yang muda menyayangi sama yang tua menghormati sama tetangga baik kan, kan. tapi tidak sholat pertanyaan saya baik mana ini kawan saya ini dengan kaji tadi mesti bingung mesti bingung ini perkara satu kok dijadikan dua jadi jawabnya bingung Orang itu kalau istilahnya Cak Nun itu juga kesana juga sebagai hamba, ke sini sebagai khalifah. itu dua-duanya. Nah kita kita kadang-kadang kalau sudah terlalu sadar sebagai khalifah, wah, wah itu terus semuanya dianggap makhluk nggak karu-karuan gitu. Kalau kuasa itu kuabeh dianggap orang menusuk. Ini kalau khalifah. Tapi kalau terlalu sadar tentang kehambaannya, dia nggak apa-apa ngapain Sudah tengok-tengok ada masjid, ada yang jungkuk, gitu. orang ini ono rego mundak, rego mudun, nggak tahu rupiah naik rupiahnya nggak urusan. Padahal yang dibilang hamba yang soleh itu hamba yang kedua-duanya ini menjadi satu. Baik kepada Tuhannya, baik kepada alam semesta dan hamba-hambanya. Sekarang ini ada yang mengerikan, ada yang merasa dia itu adalah personifikasi dari Gusti Allah. Jadi dia kalau gergetan sama orang ini berarti Gusti Allah gergetan gitu. kalau dia marah berarti Gusti Allah marah itu kok iso ngono iku piye sih iki kape ngopo itu loh jadi saya pikir ini orang kayak wong Islam tapi kok lucu wani-wani itu menganggap dirinya kayak pangeran. Jadi kalau dia marah, ini Gusti Allah marah. Lalu sampai dipisui habis-habisan dengan Jahanam sampean. Rumah saya, saya pikir orang ini mesti gak kenal Gusti Allah. Semangat tok tapi gak kenal Gusti Allah. Gusti Allah itu rumah saya biar rumah saya ini. Dia sampean sendiri bagaimana bayang no Gusti Allah Eh, kayak siapa? Kayak Cak Nun apa kayak anu? Kayak apa Habib Rizik apa kayak apa gitu. Kira-kira kayak siapa kira-kira? Bayang. Lu bagaimana kalau tidak kenal sama Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah itu gimana? Kalau nggak kenal, nggak kenal Gusti Allah, mau menyenangkan Gusti Allah, mau mencari ridhonya Gusti Allah itu bagaimana? Menyenangkan Gusti Allah itu mencari ridho Gusti Allah. Kalau nggak kenal gimana jam? Nggak kenal. Dia nggak ngerti. Gusti Allah kok kok kemerokok karo wong. Kok marah, kok mangkel karo Kabulannya itu biar jadi piring. Enggak terpikir. Kok mangkel sama hambanya itu? Wong Gusti kok mangkel di hambanya? Katuk nalar Gusti Allah itu itu salah satu asmanya itu asyakur. As nah, saya belum menemukan bahasa bahasa Indonesia asyakur itu kalau cara Jawa ini agak Indonesia saya bisa tapi kalau Indonesia pol gak iso kalau orang syakur itu orang yang banyak berterima kasih kalau orang banyak bersyukur tapi kalau Gusti Allah syakur itu apa apa? Tanda ini yang kiai ya, tanya. Sakul itu maha nerima ke Jadi bahasa Indonesia sidik, bahasa Jawa sidik. Maha nerima ke Maha nerima ke Kalau sampean diperintahkan oleh Allah untuk membaca Quran misalnya. Sampai sudah berusaha, tetap sampai ngalaihim. Tidak alaihim tapi ngalaihim. Itu mungkin ada ustadz yang ngamuk-ngamuk. Bacaan patekahmu keliru itu. Ngalaihim. Walad zolim. salah salahkan ya. Ya Gusti Allah enggak. Gusti Allah itu sakur. Bisnis nisbate wong ndi kowe wong Tegal. Nisbate wong Tegal Bisa ngalahi wis wis lumayan lah. Wong kretek. Wong Ayub Jakarta eh ngaji ya wis wis lumayan. Lu mengayuh Jakarta kan cedak. Bolo budur lah mesti ini. Timbangannya Ka'bah. itu Gusti Allah itu syakur. Waduh, api wis api api, Swargo swargo. Gusti Allah itu begitu. Nah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kekasihnya Allah, kekasih kita, itu manusia yang paling manusia. Karena dipilih oleh Allah untuk membawa agama bagi manusia. Orang keliru kadang-kadang rumangsane agama ini kanggo Gusti Allah. Itu keliru. Keliru banget. Gusti Allah nggak butuh apa-apa. Ini dunia iki Cuma kira-kira 7 miliar orang. Itu bambung kabe. Gusti Allah benar selalu gil Wong triliunan malaikat itu ada sembahyang tak ada. Jadi Gusti Allah ini agama itu untuk kita manusia. Karena itu yang diutus manusia yang paling manusia. Manusia sing ngerti manusia. Manusia yang memanusiakan manusia yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi tidak ngerti manusia. Menglake melok mayan sepisan, sowan kiai, kiai saya ini kok sumpek terus itu kadang-kadang itu sumpek tidak karuan arahannya buat saya diijazai bacaan-bacaan apa gitu loh kiai oh ya nah. ini baca ya ayat kursi tahu ya tahu itu dibaca habis sholat 35 ribu ya hmm. ini meskipun disebut kiai ini tidak kiai yang nggak ngerti orang Umang sana wong ku ya sing kaya ndekne ini Nek orang kaya ini dudu uang. Itu banyak pemimpin yang begitu itu. Jadi kalau tidak seperti dia, ya dudu uang. Nah, cok pateka aja angel lima ewa, ah, tongker ini. itu di pondok saya itu Kiai Khalil Allah kamu ayah kakak saya itu yang pengasuhnya oh, saya ini dapat warisan aja Kiai Khalil itu eh, Ramadan ngimami terawih terawih belum selesai santri-santri di belakang sudah geleneng-geleneng geleneng-geleneng tapi banter sampai imamiku. geleneng-geleneng Wah, terawih begini ini alamat nggak sahur ini nanti. lagi kalau <laughs> Khalil dengar. Habis terawih, lurah pondok dipanggil. Besok kamu yang imami aja lu untuk apa Kiai? Alah, aku masa nggak ngerti loh. Dirasani kedawan, nggak sahur barang. Terus gue, itu besoknya lurah pondok itu yang imami begitu selesai terawih orang-orang kampung yang ikut terawih itu orang-orang tua yang ikut terawih pada sewan kehol yai pamit yai pamit nopo besok saya tidak terawih di sini Loh, kenapa wah ekspres di sini malam akbar akbar saya belum rukuk imamnya sudah sujud Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngimami jamaah sampai kapundut absen hanya beberapa satu kali atau dua kali ketika beliau sakit keras digantikan Abu Bakar. Selama itu tidak ada komplain dari jamaah. Tidak ada komplain jamaah terlalu cepat, apa kelamaan kan? Padahal mulut beliau yang kinasih Mu'ad bin Jabal itu pernah dimarahi Rasulullah. Jadi habis ngimami Isya, orang itu pada demo. Eh kok demo? Ke tempatnya kanjeng Nabi lah, rame-rame gitu. Kanjeng Nabi, itu santri sampean itu Mu'ad bin Jabal ini keterlaluan. Gimana? Tadi ini kita kan makmum dia sholat Isya. Terus? Lah rakaat awal ngatam ngatamna kalau <laughs> Rakaat kedua an ini Langsung dipanggil Mu'ad bin Jabal. Betul Mu'ad. Kamu tadi mengimami isa Iya kan Nabi. Betul. Rokaat awal kamu menghatamkan takor Rokaat kedua Anisa. Iya kan kanjeng. Baru dimarahi kan Nabi. Kamu jangan bikin fitnah. Kamu itu salat diikuti oleh orang banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ditunggu pekerjaan. Macam-macam. Kalau kamu sholat sendirian, ngatamkan Quran kurang percayanya. Nggak apa-apa. Tapi kalau berani di depan, diikuti orang banyak, harus ngayomi semua orang. Itu kan Nabi itu ngerti. Orang itu satu. Orang beragama itu kan kayak orang sekolah itu. Ada yang TK bahkan PAUD ada yang SMP, SMA, sanawiyah, aliyah. Terus sekarang ini enggak ya. Kuapis dianggap perguruan tinggi kabeh. Kalau enggak seperti dia, dia diamuk kotor. Lagi iki bangkune wakilnya Gusti Allah kok kawanem ini ya. Kalau Nabi Nabi tahu. Makanya kalau orang melihat hadis itu macam-macam. Karena yang dihitopi, yang diujari oleh Rasulullah SAW macam-macam. Ini ada orang yang baru saja masuk Islam, ini ada yang orang yang sudah kuat. Lah kita itu saiki karek buka kitab terus dicocokno karo kesenengane sendiri. Buka Quran juga begitu. Ada orang yang lucu sekali. Ada orang yang suka bid'ah-bid'ahkan, dengar lah. Ya? Dengar ada yang suka bid'ah-bid'ahkan itu. Ini paling bid'ah ya ini. Saya sering gitu. Dia bid'ah-bid'ahkan orang memakai dalil Quran. Sudah jantan dikit. Dikiranya Quran itu aslinya apa? Yang disebut Quran oleh dia itu mushaf Quran itu bukan mushaf Bukan mushaf. Yang sekarang rambuan buka-buka itu mushaf. Itu sudah me melalui modifikasi berkali-kali. Dulu itu tulisannya tidak pakai titik. Tidak pakai titik. Apalagi harokat, tidak ada. Tidak pakai titik. Kenapa? Karena orang dulu itu Tulisan itu hanya untuk mengingatkan apalan. Jadi kalau ada fa, alif, terus bunderan kayak kop atau kayak fa, terus lengket satu, terus selam, terus wawu, itu sampai baca apa coba? Bisa dibaca pak balu, bisa dibaca pak tulu. Tapi kalau orang yang apal, dia tidak akan keliru. Jadi kalau dia apa yang zaman kanjeng Nabi tidak ada, mesti bid'ah. Maka muskab itu bid'ah. Bid'ah sekali. Mau dulu tidak ada, muskab itu tidak ada dulu itu. Belakangan ada, tadi saya katakan ada periode hati, yaitu ketika wahyu turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu terus periode telinga. Dari Rasulullah disampaikan kepada sahabat-sahabat melalui telinga sahabat. Baru oleh sahabat diamalkan. Belakangan kita sudah periode mata. Kalau kita tidak baca ya tidak bisa baca Quran. Itu periode mata. Kadang-kadang mata ini terus ke hati, kadang-kadang tidak. Yang banyak tidak. Baca. Kalau dulu hati langsung ke Amalia. Para sahabat mendengar ke hati langsung menjadi Amalia. sekarang ini dibaca. Makanya banyak lucu-lucu sekali. Lho. Muni bid'ah dalile Quran. Qurane ndi sik? Diduduhno mushaf. Ini titik roman, anu, ada kaset, barang itu harokat itu bid'ah rapi itu dia tidak ada. Nah begitu kok bangga ya. Dan yang mengacapkan gitu bangga. Ini yang disedihkan oleh orang-orang seperti Cak Nun, Habib Anis, barang kan gitu itu. Tapi saya ya tidak sedih. Anjing Nabi dulu sendirian. Sekarang ada kawannya banyak. Masa Allah. Kalau sana menggunakan kekuatan uang, kita menggunakan kekuatan keyakinan. Keyakinan ceritakan terus Cak tentang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bagaimana melaratnya kanjeng Nabi. Sekarang nggak ada orang yang berani kayak kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu rezekinya tak pun tak pun tak pun tahu nggak kayak pun Tak pun untuk makan saat hari ini ya hari ini. Hari ini dicari kayak burung. Besok cari besok. Sekarang ada lagi. Baru TK sudah dikhayalkan ini nanti jadi dokter apa pilot apa pelawak apa. Pokoknya sing untungno duit akeh pokoknya Ada yang padahal di Quran itu katanya pedungannya Quran di Quran itu apa itu wama minta batin itu wama min dabat wama min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha apa itu artinya tidak nanti saya disangka ngarang, dan sampai anda yang kiai. <laughs> Dan tidak ada satu pun yang melata di muka bumi kecuali menjadi tanggungan Allah rezekinya. Anda percaya aja. Percaya, percaya. Wah ini baru kiai betul ini. Percaya bahwa rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Bagaimana kita malah mencari yang sudah dijamin oleh Allah, tapi sambalewa terhadap apa yang diminta oleh Allah. Kita itu sudah dijamin, dijamin oleh Allah. Tinggal kita percaya atau enggak. Kalau enggak percaya, malah tenang. Hmm. Wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizku rizku Itu Al-Qur'an itu. Al-Qur'an. Tapi lingkungan kita dan ajaran tadi itu yang 32 tahun membuat kita tidak percaya pada hal itu. itu hebatnya metodenya kanjeng Nabi metode keteladanan itu 32 tahun tidak ada orang yang berani nunggu rezeki Gusti Allah kan belas Mubalek aja itu lihat-lihat amplopnya amplopnya kok tipis besok undang lagi nggak akan datang sekarang itu namanya ustadz itu pakai tarif Gak tahu Cak Nun pakai tarif apa enggak. Dulu saya nasihati supaya pakai tarif. Beliau ini. Karena beliau kecapean. Beliau kecapek. Saya ini ini undangan sana sini capek saya. Saya bilang sama Cak Nun, bagaimana kalau anu ini caranya Mbah Dullah Salam Kajem. Gimana caranya Mbah Dullah? paham. Jadi kalau saking capeknya itu kalau kata Mbah Dula, saya itu sudah ngomong saya ini sudah tua, sakit, nggak bisa. Nanti kita gendong, Mbah. Nah, gitu saya nggak bisa apa-apa di sana yang saya sudah tua sakit. Ya di sana tiduran nggak apa-apa, Mbah. Terus pokoknya nggak bisa nolak. Akhirnya Gus, dia bilang sama saya, akhirnya saya dapat cara Kalau ada yang undang saya, saya tarik bisa saja. Nah, undang aku, sediakno minimal limang juta DP ini memang. Wong desa oke entas kabeh. Nah ini saya beritahukan sama Cak Nun iki tak ono nek nek gelem ya iku mau terus sampe Mbah Dolah iku sampean kesel betul tak ono di undang di Semarang bilang sediakan kos sekat 10 juta ngamuk orangnya Sanun surat itu macam-macam dulu, dulu idola saya sekarang komersial segala macam nggak dikasihkan sawah. saya, <laughs> saya bilang itu batola. saya sendiri tidak berani. <laughs> Kalau batola itu sudah tidak kepengen dianggap api bareng mbak uang ben dianggap elek adalah lama-lama belajar dari situ Pak ini juga belajar dari Mbah itu kira-kira dia ya, dianggap kafir juga mau <laughs> dianggap sesat ya mau lemah ya pokoknya kalau apa untuk Gusti Allah ngomong di apa <laughs> ini mungkin agak Mbok Leren ini bicaranya Leren sih oh iya saya itu <clears throat> ngomong tuh ini terus piye balik gitu biasanya kan uh, eh, sampailah kini acara inti mau itu hasanah oleh al mukarram itu biasanya gitu wah itu model ya Iya, iya. Eh. Ya sudah. Itu saja nanti kalau saya Jalno itu iso ngantik subuh. Jadi dan peluncatan gitu itu kan saya kan enggak sekolah kayak beliau beliau beliau itu orang sekolahan semua saya enggak sekolah jadi kalau beliau bicara kan runtut gitu ada runtut ngurake rakyat naik apa jazab tok sing rodok terus ora runtut tapi ada aturan namanya tahu sekolah saya tidak sekolah jadi lompat-lompat itu baru ngomong ini ngomong ini ngomong ini ngomong ini tidak jelas lah tapi ya ya itu yang bisa saya gitu tapi harus menjadi asyakur ya asyakur kecil diterima-terima ke oke habis dari sini ke sini ya oke silakan cepet yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuril Cak Gus dari Semarang. E, langsung saja. Di sini saya tanyakan tentang tema yang kita gunakan malam hari ini, tafakur zaman akhir. Saya mau tanya kepada Gusmus, sebenarnya apa yang dimaksud dengan zaman akhir di sini? Yang kedua, untuk sekarang ini apakah Tuhan sudah menyelesaikan novelnya tentang kita dan tentang dunia dan seisinya? Dan yang terakhir, yang ketiga, yang mau saya tanyakan, sebenarnya lebih utama mana istighfar sama sholawat Karena kalau kita bersolawat sekali, Allah sendiri kita mendapat rahmat dari Allah 10 sedangkan uh, satu rahmat dari Allah uh, maaf manfaat dari sholawat itu sendiri kita mendapat syafaat dari Rasulullah dan syafaat dari Rasulullah sendiri itu kita mendapat perlindungan dari Rasulullah seperti itu Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar Gus Gus yang menjawab ya. Eh, berikutnya, sekarang yang dari sana Mas. Ya, tolong, tolong tilangnya Is. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Cak Gus, saya Batrul dari Madura, namanya. Jangan pelesetan ya. <laughs> Saya singkat saja mau nanya ke Gus Mus. E, begini Gus, saya mau tanya komentar Gus Mus tentang MUI, Majelis Ulama Indonesia. E, lembaga fatwa ini apakah eksistensinya masih relevan di Indonesia atau sudah atau bagaimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, silakan ya. Langsung ke sana ke pojok. Anda mendekat, ya, langsung. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Nama saya Muhammad Iqbal Rahman, asli dari Banten, Serang. Saya di sini perwakilan dari kawan-kawan saya, kumpulan kecil bernama Kampung Dagelan, suatu perkumpulan kecil yang membahas tentang fenomena ini itu. Yang di sini saya mewakilkan dan kawan-kawan sekalian ingin bertanya kepada Gusmus. Di awal pembukaan tadi Gusmus menyampaikan bahwasanya kita sekarang ini setiap harinya diberi tontonan-tontonan yang bodoh. Bodoh kok dipertontonkan. Nah, Gusmus juga kemudian bercerita tentang salah seorang yang bertanya, pusing kepala saya melihat tontonan-tontonan TV. Kemudian Gusmus pun menyanggupinya dengan sederhana pula, perhatikan saja TV-nya, kok dibuat ruwet. Nah, pertanyaan saya adalah, jika memang seperti itu, kalau kita hanya mematikan televisi tersebut, bukankah besok TV tersebut masih bisa disetel kembali? Pertanyaannya adalah, tindak tanduk kita yang pas untuk menyikapi perkara sepele ini seperti apa? Atau TV-nya kita banding sekalian? Atau seperti apa gitu kan? Ujo dibanting di ya. Oh, gitu. Kemudian di satu sisi mungkin saya ingin bertanya pertanyaannya adalah, jika itu yang terjadi kepada Gusmus, kepada cucu-cucu Gusmus, nonton film-film yang seperti itu ya, seperti GGS umpama, yang sang, pernah ramai di telinga kita, itu kira-kira tanggapan Gusmus seperti apa? Terima kasih. Salam Joshua alias Jomblo Sukatawa. Oke, okay, sebelum diteruskan, ke saya nambahin dikit yang paling hilang menurut saya oleh televisi itu adalah tradisi pesantren pada yang oleh TV disebut prime time. Jadi waktu terpenting bagi pesantren adalah maghrib sampai pada isya sebenarnya. Dan itu di TV namanya prime time, disitu yang paling mahal. Jadi hancurnya kebudayaan Islam terutama di pesantren dan di desa-desa adalah ngajinya, derusnya, sholat jamaahnya, sebelum maghrib sampai pada isya itu digantikan oleh acara-acara terpenting dari televisi. Sebenarnya frontalnya di situ, ya. Jadi mohon-mohon itu diingat-ingat. Kalau jalan keluar saya kan saya sudah sejak tahun 98 tidak nonton TV, tidak baca koran eh, sampai hari ini, kecuali TV-TV stasiun khusus MMA atau tinju atau kickboxing. Selebihnya saya tidak nonton karena informasi di televisi maupun di koran itu informasi kelas 3 dan saya bisa mendapat informasi A1-nya tidak usah dari mereka. Ah, gitu kalau saya gitu. Jadi kalau saya punya TV saya pakai untuk yang yang yang keperluan-keperluan khusus gitu ya, gitu ya. Kalau Anda tidak mau, Anda jual TV-nya gitu. Ya, jual. Jangan ditendang, bodoh ojo niru Gusmus. Tendang kue wis rugi, ya tak? Kok dol, gitu. Kok dol, TV ini kok dol diganti. Sudah berapa orang? Empat orang ya? Satu lagi? Sudah, sudah lima, Gus. Mohon izin satu orang kalau gitu. Ini sangat banyak, Gus. Kalau diturutin bisa sampai tiga hari lagi. Dari sini Ya serah posisi ya mas ya Nanti mudah-mudahan dari sesi ketiga Cepat mas Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Saya Faik dari Demak Yang sekarang hijrah di Solo mencari kata-kata Arek saiki gitu. Tadi Tuhan itu novelis Apakah sudah selesai novel Tuhan Menunggu loh kok Nah saiki aku hijrah ke Solo untuk mencari kata-kata Ini Gus saya mau tanya sama Gusmus tentang peristiwa Nabi Ibrahim itu kan saat itu menghancurkan patung. Nabi apa? Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung terus disa, disisakan satu saja yang besar itu Gus. Itu peristiwa yang besar itu Gus. Nah, yang peristiwa yang lebih besar itu setan sendiri itu apa um, terbuat dari api, ya kan? Sedangkan setan sendiri akan dimasukkan ke neraka. Nah, itu banyak jawaban yang terdengar di telinga saya itu ya pastinya ya kayak gitu. Manusia kalau ditempeleng itu pasti sakit. Nah, jadi Tuhan itu mengasih rasa kepada setan itu. Terus yang saya tanya, yang yang saya perlu jawaban dari Gusmus itu mohon dijawab secara mantik Gus secara mantik itu oh, top terus yang, ke, yang kedua untuk Cak Nun enggak enggak enggak usah untuk saya enggak usah uh, Gusmus berarti Gusmus ya. ya. itu soal yang dimasukkan neraka apakah kan panas itu Gus setan itu kan dari api Gus ya. terus Kalau dimasukkan di, api, api yang isinya eh neraka yang isinya juga api harus kan nggak ada gunanya nggak panas toh saya sudah tanya sama Tuhan dia jawab ayo gampang toh nun tak gawe setan itu tetap panas oleh api meskipun dia terbuat dari api tapi saya bikin tersiksa oleh api oh, lu, aku udah tanya itu udah langsung itu kan itu kan jawaban tidak secara mantik Gus oh. ini mantik oh Tuhan kok di dinyang saya kan karep-karep Yang nomor dua, yang nomor dua ini. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang kedua soal pengajian Gus, pengajian. Kadang itu saya itu mikir kesalah kapraan. kapraan pengajian mulai dari Habib Syekh, semuanya dari Cak Nun sendiri semuanya Gus itu apa e, menutup jalan mengadakan acara itu sampai mili, e, hampir ribuan orang itu terkumpul di situ untuk untuk menghadiri acara akbar Allah akbar tidak gini tapi yang saya tanyakan Gu, itu Gus e, itu menutup jalan apakah itu tidak mengganggu Nah, padahal itu kan, padahal itu kan apa ya? Uh, kalau kalau soal mengganggu atau tidak, itu kan kasihan sama orang-orang pejalan. Kalau di sini kan nggak mengganggu, ya kan? Kalau di sini kan nggak mengganggu sama uh, eh, perjalan. Tapi kalau tapi kalau di jalan raya itu mengganggu. Seperti gitu kan? Itu kayaknya itu kesalah kapraan, Gus. Nah, sama juga kayak uh, oke. Okay sudah dimengerti intinya. Terima kasih Sun. Oke, Alhamdulillah Gusmus akan menjawab. Nanti kalau ada kesempatan saya juga karena terlibat, ya gitu. Saya akan ikut jawab. Mengurus Gus. Uh, uh, yang pertama saya terus terang nggak bisa jawab, jadi ngasot dalam Cak Nun nanti yang akan menjawab itu. Pertanyaan dari Mas Taskan tadi. Kemudian eh, Pak Mustafa cara soal pengeras suara. Sebetulnya kalau orang-orang yang mengelola masjid itu mau sedikit ngaji gitu ya, belajar tentang apa yang namanya taswish, mereka akan tahu. Jangankan kok untuk pengumuman, pengumuman baca Quran saja itu kalau mengganggu orang yang sedang sholat itu tidak boleh. Nah ini sekarang langsung ke pertanyaan MUI. Ini mestinya fatwa MUI yang harus diminta berfatwa karena ini sudah sedemikian luas digunakan di Indonesia kadang-kadang tidak jamnya sholat juga orang nyetel kaset ditinggal tidur tetangganya tidak bisa tidur semua itu kalau orang Islam saja tidak bisa tidur apalagi yang bukan Islam ini sudah tahun 80-an saya sudah sindir dalam puisi saya kau bilang Tuhan sangat dekat. Tapi kau panggil-panggil dengan pengeras suara setiap saat. Nah, itu. Dan ini salah kaprah yang sudah sangat kaprah sehingga orang-orang yang ngerti pun sudah tidak bisa untuk mengingatkan. E, sama dengan pertanyaan tadi ada ulama yang menjadi tim sukses. Ini yang salah yang menyebut ulama. <laughs> iya, soalnya ulama itu ada dua. Yang kita kacau itu kan karena kita banyak sekali 40 sekitar 40 persen bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Itu legislatif itu semuanya bahasa Arab itu. Diwan, perwakilan rakyat, majelis, permusyawaratan rakyat itu semua. Karena terlalu banyak sehingga kita itu bingung. Ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia? ulama itu kalau bahasa Arab itu jamak jamak ya plural jamak mufradnya kalau sendirian alim kalau banyak ulama tapi kalau bahasa Indonesia ulama itu satu coba lihat di kamus bahasa Indonesia itu seorang ulama itu jamaah dalam bahasa Arab itu banyak. Jamaah itu maknanya orang banyak. Tapi di Indonesia itu bisa satu. Jamaah haji dari mana sampean? Itu sendiri. Satu. Lalu ada pertengkaran yang sungguh tidak masuk akal. Pertengkaran antara silaturahim apa silaturahmi. Lu silaturahim itu bahasa Arab, silaturahmi itu bahasa Indonesia. Kok dipersoalkan gimana? Jadi ulama itu sampean kalau melihat ulama majelis ulama itu ulama bahasa Indonesia. Itu asal sampean bisa masuk struktur majelis ulama, sampean ya ulama. Masa jadi pengurus masjid ulama tidak ulama. Dan ulama itu ada yang produk memang ulama bahasa Indonesia itu biasanya disebut kiai. Sampai kiai ini ada yang tidak sebut. Tak tidak mau disebut kiai itu ya karena ada kiai-kiai yang jadi tim sukses itu. Gue di pada no gitu ini, dia tidak mau kiai itu ada yang produk masyarakat. Jadi masyarakat itu menghargainya karena perilakunya lalu disebut kiai, disebut ulama. Karena ilmunya dan sebagainya. Tapi ada kiai atau ulama itu yang produk pemerintah. Yaitu yang MU itu. Itu isinya bisa pensiunan Kementerian Agama bisa macam-macam lah pensiunan Dipnaker juga bisa masuk malam itu yang produk pemerintah ada yang produk pers dulu ada yang namanya Agus Miftah Allah Yalham ya sudah meninggal dia anggota KPU ya ketika wartawan mau tanya soal KPU dia tanya, sudah tahu nama saya? Kok mau wawancara sama saya? Sudah tahu pak, siapa? Bapak Agus Miftah? lo ya kurang. Lah lengkapnya gimana? KH Agus Miftah. Sejak itu aku terus KH KH terus. Akhirnya terus saya juga itu produk pers saya itu. Karena kawan saya banyak yang wartawan nulis selalu Gus gus mus gus mus terus saya. Sampai ini tahu nggak mus itu artinya apa? Gus itu artinya anaknya kiai yang belum pantas dipanggil kiai. Apa saya belum pantas? Eh, jadi bagaimana? Ya, kalau sampai masih ingin nulis Gus ya dikasih kurung lah kahab Mustafa Bisri Terus ditulislah begitu, maka jadilah saya KH Mustafa Bisri sampai sekarang. Alhamdulillah punya kenalan pers itu. Ada yang produk partai politik. Itu modalnya hanya peci putih sama serban 2.500-an itu. Dibagi 200 orang, eh, nanti panggilkan wartawan, 200 kiai mendukung ya, begitu ada lagi ulama atau kiai produk sendiri bikinan sendiri ini lebih murah ini sampai kalau mau itu gaji haji 2500 serban itu Seban yang agak wibawa itu yang hijau. Itu tapi agak mahal, ya, lima ribu, lima ribu. Dan sedikit keahlian akting. Ya, bagaimana menirukan batuknya Kiai dan <coughs> Jadi sudah kacau sekarang ini. Jadi kayak kita, makanya saya bertanya kalau ada kiai yang ngurusi persoalan-persoalan seperti pilkada segala macam itu itu yang salah yang menyebut ulama atau ulama aja sekarang nggak pakai standar kita nggak pakai standar itu ada orang pakai jubah gitu saja kayak jubah terus pinter ngomong di televisi itu sudah ustaz ustaz Nah, Gusti Allah itu sudah buka itu. Ya. Orang tidak mau melek. Sudah dibukakan oleh Allah. Ada ustad kok berkelahi dengan tukang speaker. Oh, itu kan sudah dibuka oleh Gusti Allah. Lihat gak itu? Itu, lu itu masih ada yang nganggep ustad. Ya. Wah, ada orang itu. <laughs> Jadi kita itu seringkali menggunakan istilah yang tidak jelas. Ada istilah soleh. Itu kalau orang-orang didoakan anaknya soleh itu senangnya bukan main. Amin, amin, amin. Tapi ketika ditanya soleh itu apa, itu nggak ngerti. Apa soleh itu? Pantasnya. Hmm, soleh. Ada yang kemarin saya tanya Soleh itu apa? Kayak siapa? Kayak Gus Mus itu. Wah lah kalau soleh terus bayangannya Gus itu. Lah yang nggak Gus kan nggak uman soleh. Polisi tentara nggak ada yang soleh. Soleh itu kata Kiai Muzamil itu dari pantas. Pantas. Nah pantasnya orang itu macam-macam pantasnya pejabat itu nggak usah banyak wiridan nggak usah banyak etikat adil sama saya rakyat itu sudah pantas sekali sebaliknya kiai kiai itu nggak pantas kalau sobone ini pendopo kabupaten emangnya mau ikut tender gak pantas gak pantas pantasnya sendiri-sendiri, pantasnya. Makanya yang enak ya rakyat itulah pantesan. <laughs> Melok makian ya pantas. Melok ketoprak ya pantas. <laughs> nah ini kalau menyusahkan orang, kalau sudah dikadung dipanggil kiai, ulama, kemudian perilakunya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Terus siapa yang ngandani ini? Ini memang muskil ini. Ustadz-ustadz itu siapa yang beritahu? Ini terus sekaligus jawab yang televisi. Televisi itu, itu kan miliknya orang cari duit. Bahasanya Cak Anton itu industri. Itu tidak ada kepentingan untuk mencerdaskan umat segala macam, tidak ada mencerdaskan rakyat barang itu apa? Tidak ada. itu anak-anak yang orang tuanya orang karir semua itu itu yang didik anak-anak itu adalah televisi dikiranya televisi itu pendidik ya diwarailah bagaimana cara memperkosa yang paling sadis bagaimana berkelahi yang paling salam dan seterusnya kalau ada ustadz ya ustadz yang nggak jelas itu sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Karena dia pikir kalau menyalahkan orang lain berarti dia benar. Ini kan tolol banget. Orang dia ini pintu kok menyalahkan orang. Ini jadi televisi segala macam itu. Saya cocok sama ini tadi Pak Non. Kalau sampai sumpet dengan televisi sampean jual Lego saja sudah. Saya ada tadi ada yang bertanya kalau saya bagaimana? Saya ngapain nonton televisi? Temanya pengangguran. Hanya di ADTV. MUI, itu aja pertanyaan MUI. MUI itu kita kadang-kadang lupa ya. Dulu Pak Harto itu oh internya ada kawan. Politikus yang paling tikus itu. <laughs> ya. Bagaimana beliau ingin mengontrol semua orang ini dengan cara yang luar biasa. Partai-partai politik yang Islam-Islam jadikan satu P3. Jadi tidak usah ngamati Palmusi, ngamati Eko ngamati pokoknya P3 saja. Ketuanya dia yang bikin. Sudah. Organisasi-organisasi kepemudaan banyak sekali ada AMPI, ada ANSAR, jadikan satu KNPI. Nanti pimpinannya dia sendiri yang nunjuk juga. Jadi kalau ada apa-apa tentang organisasi panggil aja KNP ini beritahu Ansal, beritahu Ampi, beritahu, sudah beres. Perempuan-perempuan ada muslimat, aisyah segala macam jadikan satu GUW. Organisasi-organisasi Islam jadikan satu MUI. Makanya ketuanya Muhammad apa NO, wakilnya Muhammad Muhammadiyah. Itu, itu terus saja. Nah kemudian terus ya yang ngatur ya Pak Harto juga lah. Ini, ada pensiunan dari Kementerian Agama itu nganggur padahal masih sehat, masukkan situ. Terus ini yang ngaco kita kan karena terus fatwa-fatwa itu. pensiunan. fatwa. Lalu sekarang ini artis-artis tidak mau kalah. Dia juga mau nyanyi MUI juga. Kasih fatwa juga. Ini sudah akhir zaman betul. Itu artis mana? Fatwa. La ilaha illallah. Nah, itu yang berhak fatwa itu mufti. Mufti itu ada standarnya, ada prasyarat-prasyaratnya tidak setiap orang jadi mufti itu. Dan mufti itu sendirian kayak, kayak mujtahid itu. Ini kan bareng-bareng rapat. Rapat padahal yang melek mau pimpinannya tok. <laughs> yang lain untuk ngantuk-ngantuk sidik diputuskan dok berdasarkan musyawarah ulama. Ini maka ini hukumnya haram padahal yang memutuskan ya yang melek tok itu lah ah nanti kalau terlalu banyak membicarakan MUI saya dipisahi wong akeh kok aku masih banyak yang percaya bahwa itu memang lembaga fatwa yang harus diikuti padahal fatwa itu sendiri tidak mengikat Fatwa itu tidak mengikat. Tanyakan sama kiai-kiai dimanapun juga. Fatwa itu tidak mengikat. Meskipun kepada orang yang minta fatwa. Jadi sampean minta fatwa saya, sampai tidak harus melakukan apa yang saya jawabkan, saya fatwakan kepada anda. Apalagi orang lain. Kalau ini saya omongkan, nanti disangka saya sirik sama MUI. Jadi ada pertanyaan yang rada aneh tadi kalau pengajian nutup jalan gitu. Itu nanti urusan saja sama panitia ya. <laughs> itu bukan bukan urusannya Cak Nun, bukan urusan saya. <laughs> itu urusannya panitia. Panitia itu harus diberitahu bahwa jangan nutup jalan gitu. Mengganggu orang jalan gitu. Ya. <laughs> jangan salahkan Cak Nun, bagaimana? Gitu. Sudah ya, sudah semua ini yang belum. Ini yang belum ya Cak Nun lah. Oke, sedikit supaya anu, supaya patrapnya lebih jelas sebelum kita teruskan. Setahu saya Kiai Kanjeng itu biasanya di lapangan di di ruangan-ruangan dalam. Jadi kita pernah nutup jalan itu di Sidoarjo sama Surabaya. Sekali, dua kali itu. Tapi selebihnya kita selama ini kita selalu di lapangan jadi orang itu bisa bersopo kecuali jalannya jin itu kita tutupi di mana-mana memang gitu. dan sudah ada petugas urusan jin dan mistik itu Mas Islami sama Mas Adit jadi sebelum acara mereka sweeping dulu ono sopo wae sing rawuh terus nanti saya kalau memusuhi saya beresin dulu kalau baik-baik saya ajak selawatan Nomor dua gini, saya kira Gusmus sudah sangat jelas tapi ini juga boleh Anda pakai, boleh Anda tidak pakai. Karena ini juga semacam fatwa. Saya tidak ngerti. Fatwa, saya itu ngarang-ngarang. Saya nggak saya seperti Pak Muzamil menurut bahasa Arab. Kalau fatwa itu produknya mufti kan. Yang pelakunya mufti, produknya fatwa. Saya tidak ngerti kata fatwa dari mana, tapi saya ada ada kata lain yang agak satu famili namanya fatah. Itu namanya itu pemuda, orang yang sudah dewasa. Jadi saya ngarang bahwa fatwa adalah pendapat yang dewasa pendapat yang sudah dihitung, sudah disimulasi, sudah dikomprehensi sedemikian pula dengan segala mudarat manfaatnya sehingga dia clean. Gitu, sehingga dia disebut fatwa, tidak sekedar pendapat. Itu satu. Nomor dua. Ono kodok apa tikus? Orang apa angger orang wonge sing ngodok lah. Nomor dua. Gus eh, saya kira ulama itu tidak bisa diproduksi oleh umarok. Gitu. jadi kalau ada ulama dibikin oleh pemerintah maka dia tidak legitimit karena itu menyangkut eh, supremasi ilmu-ilmu Allah sendiri jadi tidak mungkin dalam tata akhlak Islam setahu saya umarok takzim kepada ulama bukan ulama takzim kepada umarok jadi tidak mungkin tidak mungkin ulama dilantik oleh Umar. Kalau Umar bisa dilantik oleh ulama sebagaimana Wali Songo melantik Raden Patah. Itu ya. Jadi ini prinsip-prinsip. Nomor tiga, kita ini terlalu banyak konotasi yang didenotasikan atau gini terlalu banyak carangan yang dipakemkan gitu kalau diamati di segala bidang terutama di bidang agama yang Anda concern. Jadi misalnya kata kiai itu itu bukan denotasi, itu bahasa Jawa dan punya disiplin sendiri, punya epistemologi sendiri tapi dipakai oleh Islam dijadikan denotasi, kepastian gitu ya. Dijadikan sesuatu yang tertentu. Padahal dia konotasi sebenarnya aslinya. Nah, tolong waspadai konotasi yang didenotasikan ini yang menghancurkan kita selama ini. Kata ustadz, ustadz itu kan panggilan biasa, siapapun saja. Itu kalau di sini pak apa akang apa situlah, ya. Tapi di sini direligiusasikan diislamkan, ustadz itu menjadi salah satu apa namanya pejabat ilmu, bahkan sekarang menjadi profesi. Tuh. Dan itu bahwa kiai atau ustadz atau ulama menjadi profesi itu juga sebuah pertanyaan besar saya kira di dalam Islam gitu itu saya kira saya kira agak agak serius Tuhan tersinggung itu menurut saya loh saya juga belum tanya langsung ya tapi saya kira menurut nanti kita itu Allah tersinggung agak serius terhadap kata ustadz atau kiai yang diprofesionalkan yang diprofesikan nah Gus sebagaimana katakan Gus Musadi Gus itu kan sama dengan Den Den itu di wilayah keraton Eh, eh, di dunia ningrat kalau Gus di wilayah ningratnya pesantren dalam terpetik jadi anak iki ya iki lahir proyek Gus langsung panggil Gus kalau anda orang keraton atau sekitarnya anda lahir di dijuluk Den gitu kan nah menurut Gus Mus Gus itu berlaku ketika seseorang belum ngaji kitab kuning dan belum bisa mulang ngaji tak ada isak itu Nek dia durung iso mulang ngaji, dia tetap Gus. Jadi Gus Mus aslinya tersinggung disebut Gus. Sangat tersinggung dan luar hati terus menerus. Yang dirasa gitu. Itu kan. Gus Dur juga begitu. Gus Dur itu dipanggil Gus kan Gus Dur ini pelopor orang yang dijadikan ikon utama dari kata Gus sehingga menjadi industri sekarang. Kan gitu. Gus itu industri sekarang. Jamiatul Gawagis atau Jamiatul Gaugus ya kalau bahasa Arabnya Asparagus apa asparagus Asosiasi Paragus ya Asparagus lahir di Jombang ah, teman-teman sekalian Gus ini batal setelah seseorang sudah dewasa dan bisa mulang ngaji kalau pesantren salaf yang lama itu nah Gus Dur dipanggil Gus sampai akhirnya ya, bahkan sampai sekarang. Dan kata Gus ini mengalahkan Kiai, bahkan mengalahkan ulama. Jadi supremasi industri Gus itu lebih tinggi daripada ulama atau Kiai. Nah ini, ini Tuhan kadang-kadang agak menyesal kenapa saya kasih akal mereka. Mbak sudah saya bikin binatang aja beres semua kan itu. Daripada menungso ini bodoh urung gitu kan. Kan gitu. Nah, dalam diamat tidak sekali kiai itu kan kalau itu kan Jawa benda pun disebut kiai dalam Sunda mungkin juga saya, saya kurang tahu benda saja kan orang benda saja kak apa di Solo itu kerbau saja disebut kiai kiai selamat ya kalau kerisnya Panban Senopati itu eh, tombaknya kiai Banca kiai Pleret ya kalau kiai Banca itu Aryo Saloko ya Kiai Sabu Nogoso Sabu Inten. Ini gamelan jangan saya ini gamelan Kiai Kanjeng, bukan grupnya namanya Kiai Kanjeng. Nek grupnya ora cocok, pantas disebut Kiai. Yang pantas disebut Kiai adalah gamelannya. Sama dengan gamelan sekatan Kiai Sekati itu ya. Jadi asal anda teguh dengan ini tidak ada masalah, tidak usah tanya, tidak usah tanya. Kok ulama kok begini, sing salah sing ngarani, kan gitu. Nah, Teman-teman saudara, saya minta sabaran satu hal. Karena dia, ini made in dia, nerowahu dia. Bukan saya yang ngomong. Saya hanya ikut menyebarkan. Karena sabaran itu guru saya, dia juga murid saya. Dalam hal pengetahuan, dia guru saya. Dalam hal ilmu, dia sering jadi murid saya. Tapi sebenarnya makin lama dia makin jadi guru saya. Gitu. Saya minta, karena ini soal identitas. Kenapa orang begitu mengindustrikan Gus, mengindustrikan anggota DPO semua identitas dan itu dijadikan apa namanya industri utama. Nah itu saya mohon sedikit Sabang menjelaskan singkat pada Bang. Aduh. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Identitas. Menurut saya ini juga salah satu keberhasilan iblis yang paling besar tentang apa namanya betapa kita sebagai masyarakat sangat memegang yang namanya identitas. Di belakang identitas ada yang namanya personalitas. Kita lahir tidak dengan identitas, kita lahir dengan personalitas, bakat alam yang diberikan oleh Tuhan. Yo rambutnya keriting, yo anak esak non, gue serasa milih gue. Gue personalitas, alhamdulillah Pak Astagfirullah ya relatif. Yo rapopo pola wae, itu personalitas, nggak masalah. Terus identitas adalah hal-hal yang menurut saya yang kita ambil, kita ciptakan sendiri dalam hidup, yaitu apa namanya, yo kiai, yo pemimpin, yo semua sandangan-sandangan yo artis, yo semua sandangan-sandangan baju tersebut adalah identitas-identitas yang kita ambil sepanjang hidup kita. Fungsinya sebenarnya sama antara personalitas dan identitas yaitu membedakan satu dengan lain. Fungsi dasarnya seperti itu. Tapi kadang-kadang identitas tidak diambil karena fungsinya, tapi karena sandangannya, tetapi karena keinginannya untuk menjadi. Karena itu, jadi naik kiai misalnya kiai yang ingin disebut sebagai kiai kemudian yang diambil bukan fungsi sebagai kiainya tapi atribut-atributnya sehingga apa jenenge? Yang kita kiai Terus kalau naluri kita adalah menjaga identitas, ya kita tidak itu yang menurut saya keberhasilan iblis paling besar. Karena fungsinya adalah membedakan. Semakin kita memegang identitas, semakin kita memegang personalitas, semakin kita menjadi individu. Kalau tujuan kita adalah tetes air hujan yang ini kembali ke lautan, selama kita tidak bisa melepaskan identitas tetes airnya, kita tidak akan pernah kembali bisa menjadi bagian dari air lautan. kasih sedap ya jadi gini loh menurut orang itu tidak diajari di sekolahan atau di pesantren atau di mana-mana untuk menemukan dirinya padahal hidup itu kan menemukan dirinya supaya menemukan Tuhannya terus Tuhan goda kenalilah aku supaya eh kenalilah dirimu supaya mengenal aku man arafa nafsahu faqad arafa robo ini kan tugas utama orang hidup meneliti sejak kecil siapa kita, terus dan seterusnya. Dan kalau kita milih identitas, milih karier, milih jabatan, itu harus kompatibel terhadap tujuan akhir yaitu ilaihi roji'un, arofa robbahu tadi. Kita kan tidak mikir itu. Maka akhirnya identitas itu tidak lagi berdasar goyah tadi. Goyahnya yaitu menyatu dengan Tuhan. Tauhid, tuwak itu ilah atau ma Allah, saya tidak tahu. Jadi teman-teman sekalian, ini kegagalan manusia modern untuk menemukan dirinya sendiri, maka dia hanya bisa melakukan satu hal yaitu berlindung di balik identitas-identitas yang dia cari. Ngarang sendiri dia Gus, ngarang sendiri pakai peci, ngarang sendiri pakai ini. Bahkan kartu namanya pakai Gus. Kartu namanya pakai kaya. Itu pun pemerintah sendiri memang tidak paham bedanya personalitas dengan identitas. Coba Anda lihat KTP-nya. Lihat KTP-nya lahir di gitu kan itu bukan identitas itu personalitas itu sama dengan rambutmu keriting bahwa kamu adalah kamu mutasi adalah mutasi itu personalitas bukan identitas pegawai percetakan baru identitas tapi kalau muhtasib as muhtasib itu adalah personalitas tanggal lahir laki lelaki itu kan identitas jadi pemerintah sendiri adalah satu lembaga yang berisi kaum intelektual yang tidak mengerti bedanya identitas dengan personalitas. Jadi bagaimana dia akan menemukan dirinya. Jadi insya Allah Allah akan memaafkan karena semua memang pada tidak tahu. Jadi akhirnya tidak dimasukkan neraka karena alasannya ya bagaimana memang mereka tidak tahu kok. Ada akhirnya masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. itu, menyuruh ya ora puas ini gendong gendongnya ini burene kan gitu kan. Oke, teman-teman sekalian, Gus kalau kita teruskan mereka akan mau sampai besok Gus ya. Saya kira kita harus mengikuti uh, fatwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makanlah ketika lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Ini kalau kita terusin kita akan kenyang dan kenyang adalah adalah sesuatu yang tidak baik meskipun belum tentu buruk. Saya selalu mengatakan keadaan terbaik adalah what pemiro engkang luwe. Itu keadaan terbaik. Di paling kreatif, paling stabil mentalnya, paling jernih rohaninya, dan paling cerdas akalnya. Itu what pemiro engkang luwe. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin satu nomor kemudian kita kita kita pungkasi nanti. Uh, kan masih ada di antara bapak-bapak yang akan bertanya, eh, ini belum dijawab soal keraton ya. Gus, aduh saya juga tidak punya hak untuk menjawab, tapi ini saya sudah matur sama Ngarso Dalem dalam satu rapat di eh, Kepatihan di mana di provinsi DIY dan saya sudah ditemuin oleh Gusti Prabu setelah itu saya pasti tidak akan kita kan prinsipnya shift Sultan kita selamatkan Sultan dari kekeliruannya ngerti gak? Jadi saya cuma cerita mengenai Malioboro itu dari Tugu sampai ngerti ya sampai keraton pertama jalan margo utomo manusia harus mencari jalan utamanya sampai rel dari rel ke toko Terang bulan itu Malioboro Jadi wali sing Nyumboro da, dari Malioboro dari toko Terang bulan sampai kantor pos itu jalan Kang Mulyo jadi margo Mulyo Nah, kalau sudah sampai kantor pas sampai keraton itu panguraan. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus kompatibel sama ganda Allah. Jadi gue wis, wis apa mau ke sini? Malaka, wis Malaka dengan iradatullah, dengan amrullah. Begitu sampai kantor pas sampai. Nah, Sultan, saya bilang Sultan itu tidak bisa berbuat kesalahan. Kalau dia sampai berbuat kesalahan, dia pasti kembali dengan cara apapun pasti akan dan harus kembali menunggu aku dengar be ora ketara tau be lah ketara tau to iya oh iya iya iya menunggu orang orang itu tidak salah gitu pokoknya dia pasti kembali kalau orang kalau dia berlaku tidak kompatibel dengan Allah terjemahnya dengan Mataram Islam, dengan Taju Salatin, Bustanu Salatin, dan sebagainya, dia akan pasti kembali dengan cara apapun langit maupun bumi. Pasti akan kembali. Tinggal soal prosedur dan tahap-tahapnya. Kita harus sopan, kita harus melindungi semua orang, kita harus ilah amin, tidak boleh mensyukuri kesalahan orang dan tidak boleh mengutuk untuk siapapun saja. Karena kita harus nyengkuyung, kita harus hamengku buono. Karena kalau Hamengku Bawono itu tugas malaikat Jibril untuk angon galaksi-galaksi dan alam semesta. Itu kalau Buwono khalifahnya, Bawono adalah buminya dan alam semestanya kan begitu. Kalau casingnya itu Bawono, kalau handphonenya Buwono, kalau rongko kerisnya itu Bawono, kalau kerisnya itu Buwono. Jadi rajanya manusia harus Hamengku Buwono itu ceritanya. Tapi sebelumnya saya seseneng, waduh lumayan ini di Rojo Malaikat Jibril. Kena gitu Ah, segini, ini akhirnya ya setelah bismillah lah. Ustaz teman-teman sekalian, semua orang itu punya kesalahan. Ayo kita arif dan pelan-pelan kita pasti tidak mungkin matram Islam hilang. Tidak mungkin mas, tenang aja. Juru ora rasa, rasa khawatir. Saya sangat yakin dan saya tidak sedih seperti yang Gus Mus fitnahkan kepada saya tadi. Saya tidak sedih, saya tenang-tenang aja, saya beres dan saya tidak tidak saya tidak punya pamrih apa apa aku orang di beban apa apa urut ki wis cukup aku wis cukup banget wis cukup wis ini ya sosok orang di teman gitu kan ya jadi urusan biasa lah gitu ya oke teman sekalian saya minta Gusmus ini saya perkenalkan jadi Mas Zainul Arifin itu meninggal pada umur 38 tahun di puncak kreativitasnya, kemampuannya, Jasa terbesar Zainul adalah membuat 40 ribu orang berkumpul dengan 1027 orang penerbang dan perotak. Ishari atau Hadroh eh, Ikatan Seni Hadroh Republik Indonesia Jawa Timur, Jombang Mojokerto, kita kumpulin yang rotatan begini. Sallallahu Muhammad itu 1027 orang, itu semua Zainul yang menyelenggarakan. 40 ribu orang datang kita bikin banawa sekar yaitu bersatunya laut dan darat kemudian baru muncul ada namanya tol laut maritim segala macam itu apa biasa ngunung ngunung karena kita banawa adalah darat eh kembang eh sekar adalah kembang banawa adalah kapal. Orang kalau naik kapal nggak pernah ingat kembang. Kalau orang menyiram kembang dia tidak mungkin ingat kapal. Maka Banawaskar adalah menjadikan kedua-duanya itu eh, malakah tadi itu. Ingat kembang, ingat kapal, ingat kapal, eh, naik kapal, ingat kembang. Jadi darat laut ini betul-betul harus menjadi satu di Indonesia, menjadi satu polisi pembangunan nasional. Nah, Mas Zainuli Gus, dua hari sebelum Allah memanggilnya, itu di rumah sakit dalam keadaan sudah sangat lemah, sudah sangat lemah. E, hatinya tinggal sepertiga, suaranya sudah keluar sedikit-sedikit, tidak bisa full. Itu saya bilang, Nul, naik awakmu, sedih hatimu, selawatono. naik awakmu rodok putus asa wiritono, naik awakmu rodok terus enak gayo ya lagu nul. Ternyata dia bikin lagu bener dan dia nyanyikan. Direkam oleh Mas Parto Wijoyo dari dengan handphone Zainul itu menyanyinya tentu saja tanpa musik di rumah sakit. Tapi suara yang diambil Zainul itu persis gamelan Kiai kancing, Jadi Kiai kancing di Jogja menerima apa namanya kiriman lagunya Zainul dari rumah sakit di Surabaya itu tidak pakai nyetel-nyetel langsung pun persis seperti nada dasarnya Zainul itu. Bahkan Zainul menyanyikannya tanpa tanpa ketukan, tanpa musik, dia cuma nyanyi begitu saja dan ternyata ritmenya itu tidak pernah, telat tidak pernah. Terlalu cepat. Jadi begitu lagu itu, lagu suara Zainul dipadu sama gamelan Kiai Kanjeng, pas, tidak pakai mixing, tidak pakai apapun. Tidak pakai manipulasi. Nah, lagunya berjudul Harapan dan Doa. Mbak Yuli, salah seorang vokalis Kiai Kanjengnya dari Jombang, saya mohon membawakannya dibantu oleh teman-teman yang lain. Saya mohon doa untuk Mas Zainul karena saya, saya dan kami Kiai Kanjeng merasa sangat kehilangan Mas Zainul karena tidak bisa saya menemukan gantinya beliau itu dari sudut keikhlasannya, kualitas suaranya maupun wacananya mengenai solawat yang luar biasa menyeluruh.